وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره وهي درجات أصحاب اليمين ورجل يسبق قلبه إلى المعاني أولا ثم يخدم اللسان القلب فيترجمه ففرق أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب وتفصيل ترجمة المعاني أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فانوي به التبرك لابتداء القراءة لكلام الله سبحانه وافهم أن معناها أن الأمور كلها بالله سبحانه وأن المراد بالاسم هنا هو المسمى وإذا كانت الأمور بالله سبحانه فلا جرم كان الحمد لله ومعناه أن الشكر لله إذا النعم من الله ومن يرى من غير الله نعمة أو يقصد غير الله سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله عز وجل ففي تسميته وتحميده والنقصان بقدر التفاته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 Hadirin ikhwani yang dimulakan oleh Allah, alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan berkah dan kecerahan ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah taala di dalam satu majlis, di dalam satu masjid, di dalam satu hati, di dalam satu manhaj, di dalam kitab uh, yang kita baca sama-sama, yang kita perhatikan bersama-sama yaitu kitab Ihya Ulumuddin masih dalam kisaran kita masih dalam kisaran asrarus salah rahasia-rahasia sholat. Nah, di sini <clears throat> pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang memahami makna-makna apa yang kita baca ketika kita sholat. Di samping itu juga kita membentengi jiwa kita atau menjaga jangan sampai hati kita ini terganggu daripada bisikan-bisikan setan. Di sini disebutkan wa alam anna min makaidihi an yushghilaka fi salatika bi dzikril akhirah wa tadbiri fi'lil khairat liyamna'aka an fahmi ma taqra. Jadi artinya adalah ketahuilah bahwa tipu dayanya syaitan ini banyak. Kemudian gangguan-gangguannya juga banyak. Di antaranya gangguan syaitan di sini an yushghilaka fi salatika bi dzikril akhirah. Syaitan membuat engkau sibuk ketika engkau sholat oleh syaitan dibikin supaya pikiran kita itu adalah merenung kepada akhirat bukan merenung kepada dunia loh merenung kepada akhirat memikirkan akhirat mengingat akhirat dibikin oleh syaitan agar supaya sholat kita itu tidak khusyuk nah, suruh pikiran kita itu ke surga ke neraka ke surga ke neraka ke surga ke neraka ke surga ke neraka jelasnya kalau dibikin pikiran kita ke dunia jelas batil jelas itu sudah tidak namanya khusyuk bukan khusyuk tapi ini setan juga punya punya tipu muslihat yang lain daripada yang lain dibikin oleh setan tadi dibikin oleh bisikan iblis tadi itu supaya pikiran kita ini tidak tertuju kepada Allah ya supaya tertuju kepada akhirat ya, lihat bidzikril akhirah kemudian watadbiri fi'il khairat dengan cara merencanakan perbuatan-perbuatan baik Eh, dengan merencanakan perbuatan-perbuatan baik sholat itu perasaannya dia anak selesai sholat anak akan sodagoh saya akan bantu orang yang sakit saya akan menyumbang untuk masjid hari ini saya akan pergi ke musola saya akan nyumbang satu uh, semen buat musola yang saya bangun uh, di kampung saya pikirannya dia untuk fi'lil khairat bagus tidak apa-apa tapi terganggu pikiran tersebut di saat dia sholat ya ini padahal perasaannya dia dengan saya menyumbang musola saya bangun masjid saya santuni fukara wa masakin saya cintai itu anak-anak yatim saya cintai itu orang-orang yang duafa tujuannya dia supaya saya nanti di akhirat saya mendapatkan surga Allah Ta'ala bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad pikirannya dia ke sana bagus, tidak ada masalah cuman karena itu dia taruh waktu dia sholat keliru keliru bukan itu tujuannya sholat bukan ke situ arahnya ya liyamna aka fahmi matakra agar supaya setan ini dapat menghalangi kita dari apa yang kita baca ah, itu tujuannya setan itu ke sana fa'alam annama kullu fa'alam anna kullama yushghiluka an fami ma'ani qira'atika fahuwa waswas. Apa waswas itu? Waswas itu adalah dikatakan oleh Imam Ghazali segala sesuatu yang membuat engkau lalai dari memahami makna-makna apa yang kau baca. Itu namanya waswas. Pikirannya kemana-mana. Sehingga yang tertuju yang dia baca, baik itu surat Al-Fatihah, baik itu surah apapun yang dia baca ketika itu di waktu sholat lupa dia tidak paham maknanya ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim sekedar baca lisannya hatinya tidak ikut baca ketika dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin sekedar dia baca saja di lisannya hatinya tidak ikut membaca itu namanya was-was ya fahuwa was-was fa inna harakat lisan ghairu maksudah karena geraknya bibir ini bukan itu tujuannya Bukan itu tujuannya sholat, bukan geraknya bibir. Balil maksud ma'aniha. Tapi yang dimaksud di dalam sholat itu adalah makna gerakan hati. Makna dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya apa? Di sini ada nanti semuanya. Ya. Jadi memaknai bismillahirrahmanirrahim, memaknai alhamdulillah, memaknai nanti malik yaumiddin, memaknai apa itu ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin surat termasuk zikirnya rukuk, zikirnya sujud dan sebagainya memaknai ini semua itu bukan makna faham makna terjemah loh bukan, bukan itu bukan faham terjemah bukan ya bukan faham makna uh, kaitannya bahasa Arabnya ini artinya ini bukan, bukan itu makna yang nanti dikendalikan oleh Imam Ghazali nanti ada maknanya tersendiri itu ya nanti kita kita mungkin yang perlu mencatat mungkin bisa mencatat supaya kita bisa merenung waktu kita sholat nanti. Fa'amal fanna sufiha thalatha Dilihat dari segi membaca waktu orang sholat itu manusia dibagi jadi tiga. Anda waktu sholat membaca anda? Membaca kan? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai akhir surah. Membaca itu namanya. fa'ammal qira'ah. Fa'amal qira'ah fannasu fiha thalatha dilihat dari segi membaca manusia di dalam sholat itu maka manusia itu dibagi jadi tiga yang pertama rajulun yataharraku lisanuhu wa galbuhu ghafil orang yang bibirnya bergerak tapi hatinya tidak membaca lisannya membaca bismillahirrahmanirrahim tapi hatinya polos tidak ada getaran sama sekali hilang hatinya ghafil lalai wa rajulun yataharraku lisanuhu wa galbuhu yatba'ul lisan fayafhamu wa yasma'u minhu ka'annahu yasma'uhu min ghairih yang kedua seseorang yang lisannya bergerak membaca lisannya bergerak bibirnya bergerak membaca dan hatinya mengikuti lisannya Bismillahirrahmanirrahim hatinya ikut membaca Bismillahirrahmanirrahim ha, eh? bibirnya, lisannya membaca bismillah, hatinya juga ikut baca bismillah bareng. Ya coba, ya. Fayafham, akhirnya memahami dia. Oh, maknanya begini, maknanya begini, maknanya begini. Wa yasma dan dia mendengar getaran hati, bacaan hati, suara hati itu didengar oleh dirinya. Sampai bisa dengar suaranya hati, ya diri kita sendiri sama Allah yang dengar. Orang lain tidak dengar. Ka'annahu yasma'uhu min ghairihi seakan-akan ia dengar dari orang lain. Anda pernah mbak merasakan sewaktu-waktu, sewaktu-waktu pas Anda bangun malam tahajud misalnya untuk apa sholat atau Anda meniatkan sesuatu, Anda meniatkan seakan-akan ada orang lain yang bisikkan begini, begini, begini di dalam hati itu. Misal, misal, misal aja, nawa itu. Misalnya Anda mau niat nawa itu soma gadin, puasa. Misalnya nawaitu soma ghadin an ada kalau cuma lisan kan tidak sah ya secara zahir sah dalam fikih secara zahir sah tapi hati yang diminta kan hati yang diminta kalau lisan bergerak hati tidak bergerak tidak berniat apa gunanya dia puasa tidak ada gunanya dia puasa niat itu dalam hati mahalluhu fil qalb mahalluhu fil qalb makanya nawaitu soma ghadin an i fardhi syahri misalnya begitu atau anda sholat usolli fardal maghrib salah rakaatin makmuman imaman illahi ta'ala itu hati juga harus berniat waktu takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram waktu anda niat begitu seakan-akan di dalam hati anda itu ada orang di belakang anda mengatakan usolli fardal maghrib hatinya usolli fardal maghrib nah, itu didengar sendiri Waktu niat begitu. Ka'annahu, ka'annahu bukan bukan dia ada dengar ada orang membaca begitu. Ka'annahu seakan-akan ia mendengar dari orang lain. Itu bagus. Wahya darajatu ashabil yamin ini tingkatannya orang-orang ashabil yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Orang-orang ashabul yamin ini tingkatan orang-orang sebelah kanan nanti. Mana orang sebelah kanan itu nanti? Di dalam surganya Allah itu. Ashabul yamin orang-orang surganya Allah Ta'ala itu di Ashabul Yamin yang ketiga yang paling hebat yang nomor tiga ini warajulun yasbigu galbuhu ilal ma'ani awalan thumma yakhdumul lisanul galba fayutarjimuh yang ketiga seseorang yang hatinya lebih dahulu memahami makna se sebelum lisan mengucap jadi hatinya lebih mengucap dulu lebih dahulu mengucap baru kemudian lisan yang mengucap itu yang ketiga itu. Seseorang yang hatinya lebih dahulu mengucapkan sesuatu apa yang dia baca sebelum lisannya mengucapkan summa yakhdumul lisanul galba fayutarjimuhu lisan ini tugasnya hanya berkhidmat melayani hati untuk menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim seperti anda misalnya anda misalnya mendengar satu lagu lagu yang anda sudah hafal lagu yang Anda sudah hafal. Biasa anak muda-muda kan senang sama lagu-lagu yang sudah dihafal. Begitu lagu tadi di setel, dibunyikan di tape recorder, ada seseorang yang menyanyikan lagu tersebut, kita maka ikut menirukan. Kita saya tahu lagunya setelah ini, baitnya setelah ini. Nah, hatinya sudah lebih memahami, lisannya kemudian mengikuti. Sama. Karena kita ndak ndak kulino ngaji Quran sehingga susah kita memahami Quran ini. Coba kalau kulino ngaji Quran pas Muammar ZA ngaji, habis ini ayatnya mesti ini. Ya, yesbik. Hatinya lebih dahulu mendahulu lisannya. Faham. Ya. Fafargun ma baina ayakuna lisan turjumanul galab au yakunu muallimal galab. Coba bedakan. Yang bagus yang mana? Lisan ini, bibir ini menjadi juru terjemahnya hati apa menjadi gurunya hati? ya ayakuna lisan turjumanil galb au yakunu muallimal yang bagus lisan itu menjadi juru terjemahnya hati apa jadi muallimul galab gurunya hati maka dikatakan wal mugarrabuna lisanuhum turjumanun yatba'ul galab wala yatba'uhul galab orang-orang yang didekatkan makomnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala lisan mereka menjadi juru terjemahnya hati bukan jadi gurunya hati <laughs> ya hati gurunya lisan bukan lisan gurunya hati lisan ini penerjemahnya hati ya penerjemahnya hati karena innal kalama lafil fuadi ada innal kalama kalamul fuadi sesungguhnya yang namanya bicara itu bukan lisan tapi hati tapi kalau sekarang saya bicara dari hati saya siapa orang yang bisa dengar sekarang saya bicara dari hati saya begini Faham saudara-saudara? Tidak faham. Kok tidak faham? Tidak dengar Ustaz. Apa yang Anda bicarakan? Tidak tahu. Innal kalam ala fil fuadi. Yang namanya bicara itu dari hati. Lisan ini apa? Tarjumah. Menerjemahkan ini. Nah, itu ya, bukan ini jadi gurunya hati, bukan. Maka dikatakan walayat ba'uhul galbu, bukannya hati yang mengikuti lisan, tapi lisan yang mengikuti hati. Kemudian dikatakan secara perinci terjemahan makna-makna yang Anda baca. Coba sekarang sekarang kita uh, mulai dari awal bismillahirrahmanirrahim. Dari Anda baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, makna-makna yang kita baca ikhwani, itu sekarang kita tafsir kita perinci. Kita ketahui, kita mengerti apa maknanya satu persatu. idha gulta, jika engkau berkata atau engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, jika engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Bukan berarti Anda harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ketika Anda mengucap bismillahirrahmanirrahim fanwi bihit tabarruka tidak elgira ahli kalamillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda membaca bismillahirrahmanirrahim niatkanlah di bacaan bismillahirrahmanirrahim itu tabarruk mengambil berkah di dalam Anda pertama kali membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hati Anda menerjemahkan. Hati Anda mengikut eh, lisan mengatakan begitu, hati kemudian memberikan makna, munculkan makna. Saya mengambil berkah dengan bismillahirrahmanirrahim tadi ini di awal giraah saya, di awal bacaan saya dari firman Allah taala ini. Nah, begitu. Wafham anna maknaha annal umura kullaha billahi subhanah. Kemudian setelah itu bagaimana? Ketahuilah bahwa segala urusan yang ada di dunia dan kehidupan makhluk ini semuanya adalah bergantung dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda memaknai sendiri sudah itu di dalam hati. Saya bergerak, saya bergetar, saya berbicara, saya beraktivitas, saya begini karena Allah. Semua Allah taala yang nyetir Allah, yang mengendalikan Allah begitu. Ya. Wa anal murada bil ismi hahuna huwal musamma. Yang dimaksud bismi dengan nama Nama yang dimaksud dengan isim di situ adalah huwa hahuna huwal musamma yaitu dialah yang disebut Allah. Al musamma yang disebut Wa idza kanatil umur billahi subhanahu fala jarama. Kalau sudah yang namanya segala urusan itu diserahkan kepada Allah taala, maka secara pasti itu akan mudah. Kan alhamdulillah. Maka menjadi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa ma'nahu anna syukra lillahi idzin ni'am minallah. Dikatakan bahwa maknanya adalah segala puji-pujian ketika baca alhamdulillahi rabbil alamin itu Anda memaknai sendiri di dalam hati bahwa segala syukur, segala pujian, segala kesempurnaan adalah milik Allah. Karena semua kenikmatan datangnya dari Allah. Memaknai begitu. Wa man yara min ghairillahi ni'matan aw yaksidu ghairallahi subhanahu bisyukrin la min haitsu innahu musakhkhar min Allah azza wa Fabitas wa tahmidhi nuksanun. Dikatakan barang siapa orang yang meyakini bahwa kenikmatan itu datang selain dari Allah. Ada orang yang yakin begitu, ada. Yakin dia bahwa kenikmatan itu saya dapatkan karena keris saya. Nah, ini ada yang begitu. Kenikmatan itu datang karena ada sesuatu yang lebih dari itu. Nah, ada ada ada perasaan-perasaan orang awam seperti kita ini tidak bergantung kuat kepada Allah Ta'ala sehingga dia mengatakan bahwa kenikmatan itu tidak semuanya mutlak datang dari Allah oh, tidak bisa semua kenikmatan datang dari Allah barang siapa yang meyakini bahwa kenikmatan itu datang selain dari Allah Ta'ala dan dia bermaksud bersyukurnya tadi itu bukan kepada Allah tapi kepada benda pada keris kepada berhala sama ya la min haitsu innahu musakha min Allah azza wajal bukan berarti dia menyatakan dirinya bukan berarti bahwa dirinya itu adalah orang yang diberikan oleh Allah taala kenikmatan berarti orang tersebut, dikala dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan dikala dia mengucapkan alhamdulillahirabbil kurang tidak ada faedahnya sama sekali tidak mekas. makanya sering diantara kita bertanya kenapa Ustaz saya sudah baca Quran padahal Quran itu syifaun linnas obatnya manusia tapi saya dengan baca Quran tambah sumpek anda bukan di Quran hatinya lisannya di Quran matanya di Quran tangannya di Quran badannya di Quran tapi hatinya tidak di Quran ya sama baik tidak ada ya meskipun itu sudah bagus daripada tidak sama sekali tapi kalau mau lebih mau ada pengaruh ya hatinya ada di Quran tidak boleh waktu dia baca Quran hatinya kemana-mana tidak ada bekas nanti tidak ada pengaruh ya biga bigadri iltifatihi ila ghairillahi subhanahu wa taala Allah itu mengukur kepada hambanya memberi ukuran kepada hambanya di mana hati hamba tersebut apakah dia berpaling kepada Allah apakah dia menghadap kepada Allah kalau dia menghadap kepada Allah sempurna kalau dia berpaling dari Allah taala berarti dia lari dari rahmatnya Allah ya fa idza Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Fa idza qulta ar-rahmanir rahim fahdhar qalbaka jami'an wa itul lutfika lutfihi litatadhiha laka rahmatuhu wa yanba'ithu biha raja'uka. Thumma istat istathara min qalbika at-tadhimu. Thumma istathir. Thumma istathir. Thumma istathir min qalbika at-tadhima wal khafa biqaulika مالك يوم الدين أما العظمة فلأنه لا ملك إلا له wa amal khawfu fal hawwil yaumal jazai wal hisabi alladhi huwa malikuhu ya disebutkan di sini jika anda mengucapkan tadi kan alhamdulillahi rabbil alamin ya kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Waktu Anda membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, apa yang terjadi di dalam hati Anda? Yang ada di dalam hati kita, fa'ahdir fi galbika jami'a anwa'i lutfihi. Hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah Ta'ala itu memiliki segala kelembutan. Allah Ta'ala maha lembut. Allah Ta'ala memiliki segala rahmatnya litattabi halaka rahmatuhu fayamba'ithu biha raja'uk supaya anda tampak jelas ini loh rahmatnya Allah ya fayamba'ithu biha raja'uk sehingga muncullah harapan anda kepada Allah Ar-Rahmanir Rahim oh jadi tahu maknanya itu makna namanya ya bukan terjemah Ar-Rahmanir Rahim oh inilah saya harus berharap kepada Allah Ta'ala ini nah begitu Thumma stafir min galbika ta'zima wal khawfa, Kemudian setelah itu kubarkan istafir, munculkan di dalam hatimu at-ta'zim, rasa mengagungkan wal khaufa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bigaulika dengan ucapan Anda maliki yaumiddin. Nah, waktu Anda maliki yaumiddin, ya Allah, takut kepada Allah dialah rajanya nanti di hari pembalasan ya ammal azamah fali annahu la mulka illalah ketika anda baca malik yaumiddin kobarkan dalam hati anda munculkan makna di dalam hati anda apa bahwa segala keagungan adalah milik Allah Ta'ala dikarenakan yang punya kerajaan hanya dia tidak ada pejabat orang kuasa di dunia ini tidak ada yang berkuasa. Tidak ada orang kaya. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya, tidak ada orang pinter, tidak ada orang jahil, tidak ada yang pangkat, tidak ada yang rendahan. Semua adalah bersandar kepada Allah Taala. Begitu aja. Maliki yaumiddin. Ya. Wa amal khawfu fali hauli yaumil jazai wal hisab alladhi huwa malikuhu. Kemudian munculkan dalam hati Anda bahwa perasaan takut yang Anda miliki tadi itu Anda bayangkan dengan petakanya hari kiamat nanti ya sulitnya hari kiamat hari pembalasan dan hari hisab nanti bahwa dialah Allah Ta'ala nanti rajanya Allah Ta'ala yang bakal menghakimi dan hakimnya Allah Ta'ala keputusan Allah Ta'ala adalah yang teradil tidak mungkin Allah Ta'ala tidak adil mustahil Allah Ta'ala yang paling adil karena dia yang maha adil ya gitu summa jaddidil ikhlas setelah itu baru kemudian perbaharui dengan keikhlasan bigolika ثم جدد الإخلاص بقولك إياك نعبد وجدد, وجدد العجز والاحتياج والتبري من الحول والقوة بقولك وإياك نستعين وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته وأن له المنة إذ, إذ وفق الله لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلا لمناجاته ولو حرمك توفيق لك لكنت من المترودين مع الشيطان اللعين nah ini ketika anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ya itu ada maknanya sendiri ketika anda baca iyyaka na'budu pakai syaddah iyyaka na'budu kepadamu lah ya Allah, aku menyembah, aku sujud, aku ruku. iya Iyyaka na'budu. lah ya Allah, jadidil azza wal ihtiyaja. Apa itu? Perbaharui lemahmu. Lemah kita, ke, ke eh, apa ke, ketidakberdayaan kita ini kita perbaharui. Semangat gitu loh. Jadidil azza wal ihtiyaja wa tabarri minal hauli wal guwa Sudah, yang punya kekuatan, yang punya daya hanyalah Allah Ta'ala dan dialah Allah Ta'ala yang menolong saya untuk bisa beribadah ini gitu wa ka nasta'in dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan ya wa tahaggaq annahu ma tayasarat ta'atuka illa bi'anatihi yakinilah bahwa anda bisa beribadah kepada Allah Ta'ala ini karena pertolongannya jadi waktu anda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu saya bisa beribadah kepada Allah taala ini karena taufiknya orang bisa beribadah sama Allah kan bisa orang semua bisa beribadah tapi kenapa orang kafir tidak mau sujud tidak mau ruku tidak dapat taufik dan hidayah Allah kita alhamdulillah dapat taufik hidayah Allah taala Islam gitu alhamdulillah kalau kita mati masuk surga gitu kalau mereka mati tidak masuk surga. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir. Itu maksudnya, ya. Wa anna lahul wa anna lahul minnata id waffaqakallahu li taatihi karena Allah taala itu punya anugerah sehingga Allah taala bisa meletakkan kita di tempat taatnya. Allah itu kan punya rancangan, rencana. Kita punya rencana kan? Hari ini kita rencana kerja kita di mana? Rencana aktivitas kita di mana? Itu kan kita rencanakan pagi ini Allah punya rencana enggak? Allah punya rencana ribuan, jutaan, miliaran tahun sebelum kita tercipta. Punya rencana. Saya letakkan hari Senin, hari Selasa, tanggal sekian, hari ini, bulan ini, jam sekian, Fulan ibn Fulan ada di Masjid Segaf. Itu rencana. Allah Ta'ala nakdirkan. Alhamdulillah antum di sini. Tapi kalau Allah ber, ber, rencananya dirubah sama Allah, tanggal sekian bulan sekian dia semestinya bisa ada di masjid segaf tapi karena rencana saya dia harus sakit sakit sakit semua itu bergerak dengan tadbirnya Allah dengan kuasanya Allah taala ya wastakhdama kali ibadatihi engkau dijadikan oleh Allah taala menjadi hambanya wa ja'alaka ahlan limunajatihi dan kita dijadikan oleh Allah taala orang yang ahli di dalam bermunajat kepadanya alhamdulillah lisan ini sebetulnya kalau dikunci sama Allah pakai selerekan rek tidak bisa tidak bisa buka tidak bisa ya kita bisa bergerak bibir kita bisa bergetar tangan kita bisa mengambil nikmah dari Allah taala coba anda rasakan itu ya walau haram haramaka taufiqa kunta minal matrudina ma'asyaitanil la'in kalaupun Allah taala mau Allah akan mengharamkan kita wal'iyadzubillah dari taufiknya Allah Ta'ala. Kalau Allah mau. Saya tidak inginkan hambaku ini menjadi waliku. Keluar dari walinya. Oh, tidak keluar. Ya, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang terusir seperti syaitanil lain, syaitan yang terkutuk. Banyak dulu orang-orang ulama Bani Israel dulu, orang-orang ahli ibadah. Sujud rukuk sama Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayatnya dikeluarkan sama Allah taala jadi kafir Syekh Barseso itu ahli ibadah muridnya ribuan alim arif billah waliullah mugarrabin termasuk orang yang didekatkan oleh Allah taala akhir hayatnya diduduk sama Allah imannya dikeluarkan dari minal muslimin bukan minal aulia lagi minal muslimin dikeluarkan dari orang-orang Islam kafir minal kafirin mudah saja bagi Allah ya maka kata Syekh Umar Bamakramah, jangan heran manusia yang kalau di pagi hari dia kering, di sore hari dia basah. Di pagi hari dia kering, di sore hari dia hijau. Maknanya di pagi hari dia kafir, di sore hari dia muslim. Jangan heran. Tapi juga jangan heran. Di pagi hari dia basah, di pagi hari dia hijau, di sore hari dia kering. Di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir. Jangan heran, Allah itu semua Allah taala yang mau. Ya, gitu di antara. Kemudian idza qara faraqta. ثم إذا فرغت من التعوذ ومن قولك بسم الله الرحمن الرحيم ومن التحميد ومن إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقا فعين سؤلك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل اهدنا الصراط المستقيم الذي يسوقنا إلى جوارك ويفضي بنا إلى مرضاتك وزده شرحا وتفصيلا وتأكيدا واستشهادا بالذين أفاضوا عليهم نعمة الهداية من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين من اليهود والنصارى والصابئين ثم التمس الإجابة وقل آمين kemudian jika Anda selesai mengucapkan ta'awud Wa min gaulika dan juga Anda setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kemudian Anda setelah mengucapkan juga tahmid alhamdulillahirabbil alamin wa min idharil hajah ilal i'anah mutlagan setelah Anda juga ingin supaya hajat Anda itu digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak fa'ayyin su'alaka maka sekarang tetapkan apa permohonan kita orang ada permohonan sama Allah kan anda datang kepada orang, Anda ada ada ada permintaan tidak? Anda masalah misalnya datang ke tempat teman Anda, teman sahabat kami ke rumah saya, kan ada tujuannya, ada permohonan khusus. Nah, anda menghadap kepada Allah Taala, ayin sualaka, tetapkan, tujukan satu soal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tadlub illa ahamma hajatika dan jangan anda memohon kecuali hajat yang paling penting jangan anda memohon segala sesuatu kecuali yang paling penting nah, anda mau bertanya sekarang apa hajat kita yang paling penting di mata Allah ini buat kita nanti di akhirat juga di samping untuk di dunia wa qul ihdinas siratal mustaqim katakanlah ketika anda muncul hajat anda Ya Allah Jadikan saya orang yang bahagia di sisimu nah, Eh dinas siratul mustaqim nah, Itu muncul itu Itu akan khusyuk nanti bacaannya Ya, eh dinas sirat alladzi yasuguna ila jiwarik. Dialah Allah taala yang menggiring kita ke sisinya, ke dekatnya. Wa yufdi bina ila mardatik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita ke mardhat mardhahnya keriduannya dekat dengan keriduan Allah Subhanahu wazidhu syarahan wa tafsilan wa ta'kidan wa istishhadan billadzina afadha alaihim ni'matal hidayah kemudian tambahkan di dalam jiwa kita waktu kita membaca eh dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu bayangannya kita sudah terbetik di dalam kita punya benak ini Ya Allah, kenikmatan yang kau pernah berikan kepada para nabi, syuhada, salihin, orang-orang mugarabin, aulia, ulama, arifin bila terbayang begitu. Karena Allah yang menjadikan orang-orang dulu hebat, bisakah Allah Ta'ala menjadikan kita hebat seperti mereka? Bisa, sangat bisa. Bisa. Jangan ada mengatakan, enggak sudah. Kalau sudah dulu Ustadz, sudah Dulu itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Imam Fulan, Syekh Fulan. Banyak dulu. Sekarang sudah tidak ada. Mungkin sekarang Allah Ta'ala bosan lihat hamba-hambanya. Tidak. Allah tidak pernah bosan. Allah tidak pernah jemu. Allah tidak pernah capek. Allah tidak pernah payah. Allah tidak pernah sedih. Allah Ta'ala juga tidak pernah. Allah tidak pernah mengeluh. Allah yang menjadikan Imam Syafi'i hebat Allah juga bisa menjadikan Anda bisa hebat seperti Imam Syafi'i atau lebih hebat dari Imam Syafi'i bisa. Bisa. Cuman ada batasnya nanti. Ya. Begitu. Jadi supaya kita muncul kenikmatan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunal ladzina ghadiba alaihim minal kufari wazaighin minal yahudi wan nasara. Dan kita di dalam mengatakan eh siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ketika kita baca ghairil maghdubi alaihim perasaan kita ya Allah jangan kau jadikan aku seperti engkau jadikan orang Nasora dan Yahudi menjadi intipnya neraka doa munajat itu sama Allah subhanahu wa ta'ala ya summal tamis al ijabah wa kul amin kemudian setelah itu anda ungkapkan ijabah anda kepada Allah ta'ala bahwa saya yakin bahwa Allah ta'ala akan mengijabahi doa saya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa saya katakan amin nah, itu artinya Allahumma istajib ya kemudian faidha talauta faidha talauta al-fatihata kadzalika fayushbihu ay an takuna min ladina qala Allah Ta'ala fihim فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول عبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي وأثنى علي وهو معنى قوله سمع الله لمن حمده الحديث إلى آخر فلو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله ya Jika Anda membaca surat Al-Fatihah tadi, Anda sudah bisa memahami dari bismillah sampai waladhdallin sampai bahkan amin. Amin itu sunnah hukumnya. Ya. Bagaimana itu? Fayushbah antakuna min aladina taala fihim maka Anda diserupakan kita diserupakan oleh Allah taala seperti di dalam golongan yang dikatakan oleh Allah taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi solat ini antara aku dengan hambaku dengan dua bagian. Kata Allah ini. Hadits Qudsi ini. Ini hadits Qudsi. Ketika hambaku solat kata Allah Ta'ala, maka di dalam solatnya hambaku itu aku bagi dua. Satu milikku, yang, sepa, yang separuh milikku kata Allah Ta'ala, yang separuh milik hambaku. Apa miliknya Allah Ta'ala? Dikatakan nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi masa'al. Separuh milikku kata Allah, separuh milik hambaku dan yang separuh milik hambaku tadi ini adalah tergantung apa yang diminta oleh hambaku. Kalau hambaku minta apa aku beri. Maka ya gulul abdu ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu Allah Ta'ala Allah Ta'ala berseru Allah Ta'ala berbicara Cuma kita tidak dengar Allah Ta'ala berbicara di hadapan wajah kita Apa katanya Allah Ta'ala? Fayagulullahu Azza wa Jal Allah berkata di dalam perkataannya hamidani abdi wa asna alayya hambaku ini telah memujiku dan telah menyanjung-nyanjung namaku itu katanya Allah Ta'ala wahwa makna gaulihi sami Allahu liman hamidah kemudian falau lam yakun laka min sholatika habdun siwa zikrillahi laka fi jalalihi wa azamatihi kalaupun anda di dalam sholat ya, eh, di dalam sholat anda itu tidak ada pikiran apa-apa kecuali hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala saja fanahika bidhalika ghanimah itu sudah satu kekayaan yang sangat hebat. Kalaupun Anda di dalam sholat ini tidak punya niatan apa-apa, saya Ustadz di dalam sholat tidak punya hajat dunia, tidak punya hajat akhirat yang ada di dalam sholat saya, hanya saya mengharapkan Allah saja. Itu sudah hebat. Nomor satu ini orang di mata Allah, luar biasa. Ya, fakaifa bima tarjuhu min thawabihi wa fadlih bagaimana kalau hamba tersebut dia akan mengharapkan pahala dan karunia-Nya pasti diberi pasti diberi oleh Allah kemudian وكذلك وكذلك ينبغي أن تفهم ما تقرؤه من السور كما سيأتي في كتاب تلاوة القرآن فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعده ومواعده وأخبار أنبيائه وذكر مننه وإحسانه ولكل واحد حق فالرجاء حق الوعد والخوف حق الوعيد والعزم حق الأمر والنهي والاتعاد حق الموعظة والشكر حق ذكر المنة والاعتبار حق إخبار الأنبياء kemudian ketika anda membaca surat setelah fatihah kan ada surat sunnah baca surat baca surat An-Nas apa Al-Falak apa Al-Ikhlas apa yang lain ketika anda membaca surat tadi itu jangan lupa ada perintah-perintah dalam surat perintah Allah ada larangan-larangan Allah Ta'ala di dalam surat nah itu jangan dilupakan ya masalah seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan ara'aital yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim hati-hati ini kalau ada anak yatim jangan dibentak jangan dihardik wala yahuddu ala ta'amil miskin kita sadar itu kalau ada orang miskin jangan ditolak jangan dibentak jangan dihardik jangan dimarahi jangan jangan disakiti hatinya itu ada itu perasaan-perasaan begitu waktu kita baca Quran wa wa'dihi wa wa'idihi ada janji Allah ada ancaman Allah ada peringatan Allah Ta'ala ada uh, uh, penyebutan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala anugerah Allah, ihsannya Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan Allah semua Allah Ta'ala tetapkan di alam dunia ini ada di dalam Quran semua dari mulai kita buka mata ikhwani sampai kita tutup mata nanti malam kalau Allah Ta'ala kasih panjang umur buat kita semua ada haknya ada bagiannya wa ati hakin haqqoh orang yang punya hak berikan haknya ya berikan haknya anda lihat orang alim berikan haknya orang alim caranya bagaimana belajar ya ambil barokahnya ambil ilmunya ambil nasihatnya anda ada orang jahil ada orang jahil ada apa haknya ajari dia ada orang kaya ada nasihati supaya keluar uangnya sodagoh ada orang miskin haknya apa diberi bukan berarti tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kalau gitu orang kaya lebih baik dari orang miskin bukan itu maknanya aliyadul ulya khairun minal yadi orang yang kaya lebih baik daripada orang yang miskin kan gitu maknanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah bukan itu maksudnya maksudnya orang kaya minta sama orang kaya kalau orang miskin datang kepada orang kaya lumrah sama-sama afdolnya ini orang kaya wajib memberi dan orang miskin wajib memberi dianjurkan untuk memberi orang miskin dianjurkan untuk bersabar ya habbada kalau orang miskin itu tidak datang ke tempatnya orang kaya tapi orang kaya yang datang ke tempatnya orang miskin ini yang bagus ya tapi bagaimanapun juga orang kaya yang memberi dan orang miskin yang menerima tanpa dia mengemis itu orang kaya dapat fadilah dari Allah Ta'ala orang miskin dapat fadilah karena sabarnya ya itu maknanya tapi kalau yang datang orang kaya kepada orang kaya sehingga orang kaya ini mengatung tangan yang kepada orang yang kaya yang lain sahabatnya sehingga sahabatnya memberi uang ini tidak afdol ini ya yang di atas yang lebih afdal itu maknanya kemudian eh, dikatakan farraja'u haqqul wa'ad harapan itu adalah haknya seseorang di dalam janji ya khauf haqqul wa'id takut adalah haknya seseorang di dalam kena ancaman takut ya wal azam haqqul amri wan nahyi orang yang berazam berkehendak adalah uh, haknya amr dan nahi, haknya perintah dan larangan. Wal ittiat hakul mau'idhah. Orang menerima nasihat adalah di mana orang diberi nasihat ya dia harus menerima. Apapun yang datangnya siapapun nasihat yang memberi nasihat terima. Undur makol wala tandur mankol. Kata si Ali begitu. Lihatlah, dengarkan apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau ada khatib berbicara, sunnah lihat begini. Khatib Jum'ah berbicara, sunnah dilihat. Tapi jangan terus lihat terus. Eh, kurang pinter orangnya oh, orang ini oh iya saya pernah kelihatan orang ini waktu di pasar kemarin tidak beres tidak beres muamalahnya nih tidak usah didengar tutup unzur makol walatandur mangol jangan jangan dilihat siapa yang bicara apa yang dibicarakan itu yang kita dengar wa syukru haqqu dzikril minnah Bersyukur adalah ketika kita mengingat anugerah Allah Ta'ala. Wal i'tibar haqqu akhbaril anbiya dan mengambil pelajaran adalah ketika kita mendengarkan bagaimana ceritanya para nabi ambil pelajaran begitu ikhwani yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikala kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran tatkala kita membaca apa namanya eh, ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran di dalam kita sholat ya seperti itu sedikit lagi Warwiya anna Zararah bin Aufa لما انتهى إلى قوله تعالى فإذا نكر في الناكور خر ميتا وكان إبراهيم النخي إذا سمع قوله تعالى إذا السماء انشقت اضطر اضطرب حتى تضطرب أوصاله وقال عبد الله بن واجد رأيت ابن عمر يصلي مغلوبا عليه وحق له أن يحترق قلبه بوعد سيده ووعيده فإنه عبد فإنه عبد مذنب ذليل بين يديه جبار قاهر وتكون هذه المعاني بحسب, بحسب درجات الفهم ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب ودرجات ذلك لا تنحصر صلاة والصلاة والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة wa huwa hakul adhkari wa tasbihati aidan ya kemudian diriwayatkan dari Zurarah bin Aufa ketika dia membaca ayat suci Al-Qur'an di akhir ayat tersebut atau di akhir surat tersebut ada kalimat faida nugira nagur. nah itu ketika dia baca itu faida nugira nagur. ketika dia baca itu ayat apa artinya apabila saat ditiupkannya sangka kala faida nugira finnagur ketika ditiupkannya sangka kala mayitan jatuh dia meninggal dunia Ibrahim An-Nakhai apa Zurarah ibn Abi Aufa nah, ya kok bisa begitu Ustaz itu yang terbakar hatinya itu sehingga sampai mati dia meninggal dunia wa kana Ibrahim An-Nakhai idza sami'a gaulahu ta'ala Sayyidina Ibrahim An-Nakhai apabila dia mendengarkan ayat Allah Ta'ala yang berbunyi Idas sama'un syaqqat Ketika langit terbelah Kiamat maknanya Ketika langit terbelah Ittoroba hatta, totr, eh, hatta tadriba awsaluhu Bergetar dia punya hati Hingga persendiannya juga mengikut ngotak Takut Ya Ittorob bergetar dia hatta tadriba ausaluhu hingga persendian persendian tulangnya pun ikut bergetar. Wagala Abdullah ibn Wagid berkata Abdullah ibn Wagid saya melihat ibn Umar Abdullah ibn Umar anak Isin Umar radhiyallahu taala anhu yusalli maghluban alaih salat dalam keadaan lupa diri. Maghluban alaih dalam keadaan lupa diri, linglung, tidak sadar ya. Wahakun lahu an yahtari gagal buhu biwa'di sayyidihi wa wa'idihi hingga dikatakan bahwa dia berhak mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala karena dia takut kepada Allah. Hingga terbakar hatinya. Sampai seperti itu. Tapi ada satu sahabat Nabi kalau dia baca apa Al-Qari'atu mal Qari'ah kalau, kalau tidak salah Hudzaifah Al-Yamani. Ketika dia baca Al-Qari'atu mal Qari'ah keluar dari mulutnya asap. Sehingga makmum-makmumnya di kanan kirinya itu mencium bau asap dari mulutnya. Seperti asap hati terbakar ya ketika selesai sholat dia pulang minum dia warna asapnya tambah banyak ditanya sama istrinya kenapa apa anda merokok enggak saya tidak merokok hati saya terbakar karena takut dengan azabnya Allah Ta'ala ya sampai seperti itu ya fa'innahu abdun muznibun zalilun baina yadai jabbarin ghahir bahwa dia merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba yang banyak dosanya seorang hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala Wa takunu hadhil ma'ani ma'ani bihasabi darajatil fahmi. Ini semuanya makna-makna ini bisa ada di dalam hati kita menurut derajat pemahaman orang masing-masing. Anda memahaminya lain dengan orang lain, ya, lain. Wa yakunul fahmu bihasabi wufuril ilmi wa safa'il qalbi. Pemahaman Anda kepada ayat yang Anda baca itu tergantung dari banyaknya ilmu dan bersihnya hati. Orang kalau tidak bersih hati, ya tidak bisa memahami ilmu, tidak bisa memahami ayat Al-Quran. Kotor hatinya. Atau ah, ilmunya cetek dia. raja itu dari kalatan hasir. Orang seperti ini memiliki derajat yang seperti ini tidak terhitung, banyak sekali. Bukan satu dua orang, banyak sekali. Wa miftahul gulub fiha tangkasyifu asrarul kalimat. Dikatakan bahwa makanya solat itu adalah kuncinya hati. Dimana ketika dia sholat Dia akan faham semua makna-makna yang ada di dalam Al-Quran Kalau dia mau memaknai Fahadha haqqul gira'ah Wa wahaqqul adkari wa tasbihati aydan Inilah yang dinamakan dengan haqqul kira'ah Hak ya Haknya kita di dalam kita membaca Al-Quran Di saat kita waktu sholat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di saat juga kita melakukan tasbih Di saat kita ruku' dan di saat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyempurnakan salat kita menjadikan salat kita adalah salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai syahidan lana la syahidan alaina wa